berikan berikan kepada kita semua. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disepakati dan telah disetujui bersama bahwa untuk pengajian kita di Ahad hari ini insyaallah akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Aunur Rafiq bin Wufran Hamdani Hafizullah Ta'ala dan dengan memuji Allah Subhanahu Taala beliau sudah hadir di tengah-tengah kita yang sebentar lagi insya Allah akan menyampaikan pelajaran yang penting bagi kita yaitu masalah akidah. Sebelum dimulai pengajian ini, perlu saya sampaikan kepada para jamaah yaitu permohonan maaf kami atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Imam Muslim atas perkara-perkara barangkali yang kurang berkenan termasuk informasi barangkali yang telah sampai berupa SMS dan misalnya yang kurang berkenan semata-mata adalah kesalahan teknis dan juga kesalahan koordinasi yang ada pada kami. Mudah-mudahan Allah SWT memaafkan kejujuran kami dan juga memberikan yaitu kebaikan yang lebih baik untuk yang akan datang. Selanjutnya pula perlu saya sampaikan karena majelis ini adalah majelis yang penting, majelis yang kita yang kita perlu berkhidmat. Kita perlu ketenangan. Jika kita bisa memahami materi yang akan disampaikan, dimohon dengan sangat kepada para jamaah di saat taklim hendaknya dikondisikan taklim ini dengan suasana yang tenang dengan suasana yang tenang demikian juga dikondisikan anak-anak supaya tidak membuat ribut sehingga mengganggu ketenangan kita di dalam berkhidmah atau di dalam menuntut ilmu ini terutama sekali saya ingatkan kepada jamaah ibu-ibu dan juga para akhwat agar softnya ditata sedemikian rupa sehingga bisa dengan baik mendengarkan pelajaran supaya tidak sibuk, supaya tidak disibukkan sehingga dimohon dengan sangat agar anak-anak juga dikondisikan untuk bermain di tempat-tempat bermain sehingga nanti tidak meributkan ibu-ibu yang ingin pengajian. Mudah-mudahan apa yang akan kita serap dan apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Rafiq bin Ghufran Hamdani nanti benar-benar kita bisa mengambil faedah yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Untuk menyingkat waktu, materi tentang pembatal-pembatal keislaman. Beberapa faedah, beberapa yaitu perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang akan disampaikan oleh beliau pada majlis kita pagi hari ini kepada beliau Ustaz Anurafid Dufran Hamdani.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 perjumpaan kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah lah yang memberkahi kita, yang memberi petunjuk kita dan juga yang memenuhi apa menjadi kebutuhan kita semuanya. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan tambahan ilmu. Yang dimaksudkan ilmu sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnul Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala, "Al-ilmu qaulullah taala." wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu adalah firman Allah taala dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa kita memohon kepada Allah taala tambahan ilmu pertama karena memang kita butuh ilmu karena segala sesuatu hidup selama 24 jam ini harus disertai dengan ilmu wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun dan janganlah kamu bicara atau berbicara atau beramal yang kamu tidak memiliki ilmu. Dan nomor dua karena dengan tambahnya ilmu ini akan terangkat derajat kita akan menjadi orang yang mulia yang membedakan diri kita dengan orang kafir bahkan membedakan diri kita dengan hewan karena Allah Ta'ala tidak mengangkat derajat hambanya melainkan diantaranya orang-orang yang berilmu dan beramal soleh. Sebagaimana Allah berfirman, Innama yakshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut atau yang tunduk, yang tawaduk kepada Allah Ta'ala di antara hambanya ini adalah yaitu ulama-ulama adalah orang yang berilmu di. Demikian juga kita memohon tambahan ilmu kepada Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala memberi ilmu kita sedikit utitu minal ilmi illa Dan tidaklah kalian semuanya diberi oleh Allah Ta'ala ilmu kecuali sedikit. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala tambahan. Dan dengan tambahan ilmu ini berarti kita akan menuju kepada yang lebih bahagia. Bahkan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu ini karena ilmu ini yang paling bermanfaatnya sesuatu atau yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga walaupun kita telah meninggal dunia, maka ilmu yang bermanfaat inilah ilmu yang ya, eh, yaitu amalan atau ilmu yang akan kita bawa nantinya di akhiratnya. Baik, kita lanjutkan kajian kita beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang nawakidul Islam, pembatal-pembatal Islam yaitu nomor tujuh as-sihr, sihir. Dan kemarin telah kita bahas di sihir ini yaitu separuh bagian yang insya Allah akan kita lanjutkan dan sebagaimana janji anak kepada antum insya Allah akan kami lanjutkan keterangan dari Syekh Fauzan Hafizahullah Ta'ala tentang yaitu bahayanya sihir ini karena sihir ini adalah perkara yang lembut yang semuanya membahayakan tidak ada manfaat jadi membunuh orang dengan cara rahasia dan juga menyakiti orang dengan cara rahasia. Namun kita tidak boleh takut kepada sihir karena tidak ada yang bisa berkehendak di permukaan dunia ini. Atas semua kehendak hamba ini di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya mana Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah taala yang lebih dahulu menghendaki kita semuanya. Demikian juga sihir adalah perbuatan kufur. Yang mana itu adalah perbuatan syaitan, bukan perbuatan Nabi Sulaiman. Dalam tidak tetapi wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nas Tidaklah Nabi Sulaiman yang kafir, tetapi syaitan inilah yang kafir yang mengajari manusia yaitu tentang sihir. Dan orang-orang yang sifatnya berbuat sihir senantiasa mereka bergabung berhubungan dengan setan-setan dan dia harus berhadap berkhidmat kepada setan itu sendiri karena setan atau jin yang kafir tidak akan mau membantu yaitu orang untuk berbajat kecuali apabila terpenuhi apa yang menjadi keinginan setan ini oleh orang yang meminta bantuan kepadanya makanya kita dilarang minta bantuan kepada setan atau jin karena Allah taala berfirman fa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazatuhum rahaqa ada sebagian kelompok laki-laki manusia ini yang minta bantuan kepada jin maka tidaklah menambah kecil menambah celaka menambah dosa dan juga menambah kehancuran maka kita dilarang minta bantuan kepada jin. Karena jin adalah makhluk, bahkan jin yaitu lebih hina, lebih rendah daripada manusia. Karena Allah Ta'ala menjelaskan walaupun karomna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak Adam ini. Makanya jin itu gembira sekali apabila anak Adam ini minta bantuan kepadanya. Kemudian juga telah dijelaskan pula di antara jin itu mau membantu Ali Sikir untuk berbuat kerusakan jika jin ini ketika memerintah yaitu orang-orang tukang sihir ini agar berbuat syirik maka dilakukan oleh orang yaitu ahli sihir yang berbuat syirik itu yaitu supaya menginjak-injak Quran supaya mengencingi Al-Quran supaya juga berkata-berkata kecil supaya juga bersumpah dengan menyebut nama jin itu baru jin itu dia mau melayani apa menjadi permintaan orang itu tentunya ini semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh takut kepada sihir, takut kepada Allah taala karena tidak ada yang terjadi apa yang dilakukan oleh sihir kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hukum sihir kemarin sudah kita jelaskan hukumnya adalah haram dan kafir bahkan kita dilarang belajar yaitu sihir bahkan juga dilarang pula mencoba atau bermain-main Selanjutnya keterangan dari Syekh eh, Hafizahullah Ta'ala Qala al-mu'allif berkata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala wa minhu as-sarfu wal 'adfu dan di antara macam-macam sihir yang nanti akan dijelaskan oleh Syekh Fauzan tapi baca dulu dari keterangan tafsir Tafsirul Anam di Syarhi Nawakidul Islam. Wa minhu as-sarfu wal 'atfu. Di antaranya sihir ini adalah as-sarf wal 'atfu dan 'ataf. Apa artinya as-sarf? maknahu sarful mar'ati an zawjiha. Jadi pekerjaannya sihir itu bagaimana memalingkan istri dari suaminya. Bagaimana istri itu dibuat benci kepada si suaminya yang asalnya istri dan suami ini bagus hidupnya ya kemudian oleh orang yang dengki bagaimana si wanita ini supaya benci supaya minta cerai kepada suaminya maka disihirnya oleh orang-orang ahli sihir nah, atas bantuan dari setan itu sendiri wazauju ya wazau wazauji an imraatihi dan dipalingkan suami ini bagaimana benci kepada si istrinya. Ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala di satu halaman 144. Ini namanya as Jadi sorbu itu pemalingan. Bagaimana seorang istri benci kepada suami dan bagaimana sebaliknya suami benci kepada istri. Padahal sebelumnya baik pergaulannya. Tapi karena tingginya orang-orang yaitu dengan sihir nah dengan sihir minta bantuan yaitu kepada jin-jin yang kafir telah terpenuhi hajatnya tadi bagaimana rupa si suami itu dibuat sejelek mungkin sehingga membuat bencinya si sebaliknya bagaimana suami ketika melihat si istrinya melihat paling jeleknya bahkan juga membawa kepada permusuhan dan juga caci maki sampai kepada perceraian ini makna asy ya an ya'mala lahum sifran إن inna إذا rajula إلى jaa ila في ra'aha fi suratin qabihah yang mana orang ini berbuat sihir sehingga orang laki-laki atau suami ketika datang kepada istrinya maka suami melihat bentuk ya si istri ini kobihah Padahal itu adalah jin yang menjelma. Padahal jin yang menjelma yaitu penjelmaan rupa yang jelek yang menutupi keindahan si istrinya itu. Oleh karena itu satu saat pada waktu seseorang pergi atau kita melihat wanita itu secantik mungkin dia, maka itu kadangkala ya godaan jin. Padahal tidak seperti itu. Ya semulanya. Maka ini adalah oleh karena itu ada satu hadis jika Kaum pria ketika terlintas melihat wanita yang digoda oleh jin oleh setan terlintas yaitu kecantikannya maka segera pergi atau pulang menuju atau menemui istrinya. Itu solusi untuk yaitu keselamatan penyakit syahwat kita atau penyakit yang sifatnya membawa kehancuran di dalam badan kita semuanya firu minha sehingga suami itu lari karena melihat si istrinya ya kelihatan tidak baik atau suaranya atau yang lainnya. Wala yuridu ayyuqarribaha sehingga suami ini tidak mau mendekatinya karena lihat wajah yang tidak tertarik itu. Au ya'malalaha yukarriha fi zawjiha atau dia berbuat sesuatu yang membuat benci kepada suaminya. Makanya bahayanya tukang sihir yang kerjasama dengan jin-jin yang kafir atau kerjasama dengan syaitan, maka tidak ada manfaatnya. Allah mengatakan yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Pekerjaan sihir itu diantaranya bagaimana orang memisahkan suami dari istrinya, memisahkan istri dari suaminya. Oleh karena itu seorang istri hendaknya dia bisa menghibur suaminya dan juga beramal soleh dan juga menjadi istri yang taat, yang qanitat kepada Allah taala dan juga yang taat kepada suaminya. Bahkan juga dianjurkan dalam satu hadis wanita yang mulia adalah wanita yang ketika dilihat oleh suaminya sarrat menggembirakannya Jangan sebaliknya ketika dengan suaminya yaitu berpakaian apa adanya, tidak berhias diri, tapi ketika keluar mau walimah atau yang lainnya mereka berhias diri semaksimal mungkin untuk memfitnah orang lagi-lagi. Maka ini hukumnya haram. Dan oleh karena itu diharamkan kita sebagai wanita yang muslimah ini mengalirkan suara ketika bicara di hadapan laki-laki tidak boleh dia bicara wajar saja. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam surat Al-Ahzab insyaallah maka Allah berfirman ya nisa'an nabi wahai istri nabi lastunna ka ahadim minan nisa wahai istri nabi kamu itu tidak sama dengan wanita-wanita yang lain karena istri beliau adalah istri sur, suri tauladan dikatakan ummahatul mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Namanya umman adalah imam, pemimpin. Makanya seorang ibu adalah pemimpin di rumah, yaitu di rumah suaminya. Wal mar'atu ra'iyatun di baiti zawjiha. Wanita itu adalah pemimpin di rumah suami. Apa katanya Allah Taala? Ya, maka Allah Taala memberikan penjelasan Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa ini taqaitunna fala taqdhna bil qawli Nah, wahai istri Nabi, kalau kamu itu memang wanita-wanita yang ahli takwa, jangan mengalunkan suaramu. Ya. Karena suara wanita aurat diperendahkan, diperhalus suara tidak boleh. Dan ini bukan hanya suara. Kenapa disebut suara? Karena suara lebih banyak bicara, karena lidah lebih banyak kerjanya daripada tanah. Demikian juga jangan sampai kita para wanita memperlihatkan keindahan badannya. Allah mengatakan wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Dan juga seterusnya, janganlah wanita itu menampakkan keindahan dirinya kecuali kepada suaminya. Nah, bahkan juga ketika kita berjalan tidak boleh menepukkan kaki, menggerakkan kaki sehingga menjadi lintasan Pak dengan laki-laki memperhatikan keindahan yaitu kakinya, bayangan keindahan kaki. Apa katanya Allah Taala wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yuhfina min zinatihin. Wahai wanita, ketika kamu berjalan jangan menepukkan, jangan menggerakkan, jangan menyuarakan kakimu sehingga orang akan melihat keindahan kakimu, keindahan yang ada di dalam kaki. Subhanallah ini adalah peraturan Islam untuk menjaga kehormatan wanita itu sendiri. Mengapa wanita tidak boleh berbicara yang lunak, yang halus, yang lembut, yang merdu? Ya, fayatma alladhi di qalbihi marad supaya tidak terjadi kaum pria yang sakit hatinya, sakit asmara, sakit kerinduan terhadap wanita yang bersuara lirih tadi, bersuara lembut tadi, Ketika wanita tidak boleh berbicara dengan lembut, lalu bicara bagaimana? Wa qulna qawlan Dan bicara dengan bicara yang baik, bicara yang wajar. Karena wanita punya lisan, punya bibir, boleh bicara. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengambil hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah mendengarkan pula hadis yang disampaikan oleh Aisyah dan dibalik sabir pula. Dan menunjukkan wanita juga berbicara namun karena suara wanita ini indah, tidak semisal suaranya kaum laki-laki, maka ketika berpapasan atau yang lain tidak boleh memerdukan suaranya. Dan wanita oleh karena itu tidak boleh azan. Dan azan dilakukan. Tidak boleh pula menjadi imam yang itu maknanya laki-laki. Karena orang karena kita membaca ayat Al-Quran harus tafsir. Harus dengan tajwid. Harus dengan makhraj yang bagus hikmahnya menjaga kehormatan wanita itu sendiri. Selanjutnya, Faida ra'at zaujah maka apabila wanita itu melihat suaminya, ra'athu fi suratin qabiha, melihat suaminya dalam keadaan bentuk yang tidak baik, perangai yang tidak baik, wajah tidak baik. Makanya para ulama sunnah memberikan penjelasan. Ketika siswa, ketika si istri dianjurkan untuk menghibur suaminya, sehingga memperindah wajahnya maka suami pun ketika mau berkumpul atau bertemu dengan istri hendaknya memperindah wajah ya bersisir juga mandi ya juga pakai yaitu parfum dan boleh seorang istri pakai parfum dengan si suaminya yang tidak boleh apabila keluar kemudian berbau parfum nah tidak boleh masuk dalam masjid atau istimewa yang itu wanita berbau parfum tapi laki-laki dianjurkannya Bihaisu la tutikun nazara ilaiya yang mana tidak mampu untuk melihatnya karena jelek Rupa itu dan itu bahayanya sihir. Fayaqsulul firaqa bainahuma sehingga terjadi perceraian. Ya, sehingga terjadi perceraian dan ini adalah pekerjaannya tukang sihir atau orang yang hasil. Wa hadza huwa sir sarfu. Ini adalah makna sihir as-sarfu Aisyah sarrafaha anhu mana tukang sihir itu memalingkan si istrinya dari suaminya wa anha dan mananya tukang sihir itu memalingkan suami dari istrinya ma'annal asla annahu laisa fi asyai padahal menurut asalnya tidak ada apa-apa cukup tiba-tiba rupanya suami itu kok seperti itu ya tiba-tiba suaranya kok seperti itu lihat orang yang pernah merukyah suara jin itu lain dengan suaranya wanita itu. Di suaranya sendiri ini suaranya jin. Padahal di tubuh manusia itu. Jadi meyakinkan bahwa manusia itu punya korin. Punya teman yang jelek. Na'udzubillah bilang dzalik. Tapi teman yang ada di tubuh kita yang jelek berubah jin yang kafir ini tidak akan bisa berputik berbuat kalau kita ikhlas beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan kalau kita yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana perjanjian iblis sendiri. Tapi izzatika la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Maka demi keagunganmu ya Allah. Ya sumpah iblis ini. Demi keagungan, wallahi demi keagunganmu ya Allah. Sungguh aku akan goda semua hambamu illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang ikhlas beribadah kepadamu ya Allah. Jadi iblis memanggilnya Allah, bersumpah bersama Allah. Dia bertauhid rububiyah, bertauhid asma wa sifat. Ya, tapi izzatika. Maka itu bersumpah dengan sifatnya Allah Ta'ala. Namun mereka kafir iblis ini karena tidak taat, tidak bertauhid ulu, ya, tidak melaksanakan perintahnya dan juga tidak meninggalkan larangannya. Walau fihi saya juga di dalam suami itu tidak ada masalahnya. Kuatannya indah, si istri juga demikian. Lakin nasafirah Lama amila lahuma sifrat. Tetapi tukang sihir ini. Ketika dia berbuat kepada duanya sihir. Dan dikedaki oleh Allah Ta'ala. Bihaisu ayyaj'alal mar'ata amama zawjiha Di suratin qadihah. Ya. Jadi yang mana dia menjadikan wanita itu di depan suaminya dalam bentuk yang sangat menjijikkan, dalam bentuk yang sangat kurang dia itu menariknya atau membuat marah di Tuhan. Makanya kita hendaknya setiap pagi ya dan sore baca zikir ya. Zikir pagi dan zikir petang. Di antaranya kita baca auzu bi kalimatillah sama min syarri ma khalaq. Tiga kali Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un ila ardi la fis sama' wa huwa samiul alim. Maka kita baca doa itu. Kita berwasilah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak digoda iblis atau setan atau tukang sihir yang kerja sama dengan yaitu syaitan naudzubillah bila dzalik. Selanjutnya, la yatiqun nazar ilaiha sehingga suami itu tidak mampu untuk melihat istrinya karena pengemisnya karena rupa yang jeleknya. Aw suratin Atau dia itu menjadikannya si suami dalam bentuk atau di dalam rupa yang jelek. Idaraat ra'at jatuh, jika apabila istri itu melihat suaminya, la tatiqun nadar ilaihi. Tidak mampu melihatnya karena jeleknya, karena khawatir akan dipukul oleh suaminya. Karena suami tidak apa-apa, namun karena gangguan daripada tukang sihir itu sendiri. Fasabba fa bisabab dzalika yahsul firaq dengan itu maka terjadi perceraian. Makanya ibarat perlu kita ini rumah kita ini supaya tidak dimasuki sihir. Ya, bagaimana rumah kita ini sering kita baca Al-Quran di dalam rumah dan juga sholat sunnah di rumah dan bersihkan rumah itu dari patung-patung ya dari juga anjing-anjing demikian juga dari yaitu e, dari gambar-gambar yang bernyawa kita jauhkan dan juga apabila ada azimat maka diambil azimat itu dan dibakar ya, dan dibakar supaya apa supaya jin itu dia keluar jinnya dia keluar karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam barang siapa yang masuk di rumahnya dia baca bismillah maka jin kafir mengatakan celaka kamu. Celaka kamu, kamu tidak bisa masuk di rumah ini. Demikian juga pada waktu-waktu tertentu sebelum maghrib mau tenggelam matahari maka tutup pintu-pintu dan jendela bahkan juga tutup yaitu makan-makan walaupun hanya di atasnya kita tutup dengan sendok atau garpu yang lainnya. Karena apa? Saat itu saat biarnya syaitan. Ya, pada saat terbenamnya matahari dan anak kita tidak boleh keluar ketika terbit eh, ketika terbenam matahari. Nanti boleh keluar ketika beberapa saat ini di antara benteng untuk menjauhkan rumah kita dan diri kita dari tukang sihir. Demikian juga jangan lupa ketika mau tidur baca ayat kursi. Ya Allah ahad, qul di berbil falak qul a'udzu nas. Tiga kali dan juga diucapkan semua anggota badan kita baca pula yaitu surat Alif Lam sajda surat Al-Mulk bahkan juga diakhiri dengan doa Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika dan juga seterusnya ya Allah aku serahkan diriku ini kepadamu sepenuhnya aku hadapkan wajah ini kepadamu eh, kepadamu ya Allah sepenuhnya jangan aku letakkan punggungku ini dengan berharap ya rahmatmu ya Allah dan juga berlindung dari azabmu ya Allah. Kita serahkan semuanya supaya tidak satu pun jin yang bisa mengganggu diri kita. Selanjutnya, ta'riful ad Kalau tadi tarif besar Wal adfu ya. Dan macam sihir yang nomor, dua al bil abdi. Sebaliknya, kalau tidak asarfu bagaimana sihir membuat benci si suami ini kepada suami eh, si istrinya atau dibuat bencinya si istri ini kepada si suaminya. Sedangkan wal atfu bil aksi al adalah kebalikannya daripada asarf yuhabbibul mar'ata lirrajuli. Bagaimana tukang sihir itu membuat tertariknya wanita itu kepada laki-laki yang asalnya wanita itu menolak laki-laki itu ya karena jelek rupanya atau karena cacat yang lainnya ya jadi wanita ketika dia ditawari untuk menikah dengan si fulan tidak mau dia karena wanita menikah tidak boleh dipaksa Wanita apabila dia janda maka hendaknya diajak musyawarah. Dan apabila dia gadis maka hendaknya mendapatkan izinnya. Jika tidak mendapatkan izin tidak boleh dipaksakan wanita itu menikah. Dan seandainya dipaksakan berhak wanita itu untuk tidak mau dikumpuli. Nah, karena orang menikah harus timbul kesenangan dari hati si wanita dan juga hati laki-laki yang mau menikahinya. Maka tukang sihir nah, suatu saat dia akan berbuat bagaimana seorang laki-laki yang dibenci oleh wanita ini wanita itu bisa menyenanginya. Dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang tua yang awam ketika anaknya tidak mau dijujukan. nah berusaha datang ke dukun, paranormal yang lainnya gimana? Anakku ini supaya mau menikah dengan si fulana bagaimana caranya? Dan bagaimana si anakku wanita ini supaya mau dengan si fulan bagaimana caranya? Sehingga dia datang ke dukun paranormal. Nah, dukun akhirnya minta bantuan kepada jin. Bagaimana jin ini nanti bisa menyerupai laki-laki itu dengan seganteng mungkin, tampan mungkin, sehingga betul-betul menarik. Nah, dan jin mau apabila dia dibantu. Apabila keinginan jin ini dituruti oleh tukang sihir ini dan tukang sihir ini juga akan menyuruh ya coba kamu ambilkan yaitu Nah, baik, kami akan berusaha. Kata itu kan Carikan ayam blorok atau kambing yang uh, putih ada hitamnya di kepalanya. Jadi jin sesaat minta dan ini cuma disembelih atas nama jin tersebut. Nah jika itu dipenuhi dan orang sudah jatuh kepada syirik, nah baru jin itu melangkah. Jika Allah menghendaki, jika Allah menghendaki yang terjadi, wanita yang asalnya tidak senang kepada laki-laki yang rupanya jelek itu menjadi senang karena apa? Rupanya berbeda. Dan jika Allah tidak menghendaki ya tetap tidak akan terjadi. Jadi perbuatan sihir bukan sihir itu sendiri yang bertindak yang berbuat, namun semua perbuatan itu jika Allah menghendaki kaunia maka akan terjadi. Apabila Allah tidak menghendaki tidak akan ter terjadi. Ini juga termasuk bahaya. Makanya apabila ada seorang wanita yang mau dinas nikahkan tidak perlu dibawa ke paranormal, tidak perlu dibawa ke dukun. Sudah dinas dinasihati dengan yang baik. Sekiranya tidak mau, ya jangan dipaksa. Karena yang menikah ini bukan orang tuanya, yang menikah adalah anaknya. Namun apabila orang tua melihat seorang anak yang mau menikah dengan wanita yang tidak jelas atau wanita yang diragukan akidahnya, hendaknya menasihati dengan takut, Ya, tapi apabila wanita itu memang sifatnya bagus yang menjadi pilihan si anaknya ini, ya dia ibadah wanita yang hafizat, maka kita hendaknya membantu. Karena apa menjadi kebutuhan anak kita, apabila tidak terpenuhi maka akan membawa bahaya pikiran anak tersebut. Selanjutnya, wa yuhassinuha fi nadarihi walau kana qabihah maka berupaya tukang sihir itu memperindah wanita. Ya, ketika dipanjang oleh laki-laki yang mau menikah ini, walaupun pada asalnya wanita ini adalah jelek rupanya. Au masal khilqati atau memang jelek, yaitu kepribadiannya. Dia menyambi, yaitu pincang, umpamanya matanya buta, e, matanya sipit satu atau yang lainnya. Jadi yang asalnya jelek Bagaimana dipulas oleh tukang sihir ini sehingga menjadi indah sehingga tertarik oleh orang yang ini. Fatakunu fi nadarihi min ahsanin nas wa ajmalin nas sehingga laki-laki itu melihat wanita yang asalnya dibenci itu menjadi secantik wanita dan seindah wanita. Wakadhalika aidan demikian juga eh, eh, demikian pula إذا سخر المرأة فيجعلها تنظر إلى زوجها أنه أحسن الناس Demikian juga ketika wanita itu melihat bahwasanya laki-laki yang mau menikahinya itu wanita yang jelek rupanya, wanita yang tidak baik akhlaknya, maka bagaimana dipulasnya oleh tukang sihir ini jika laki-laki itu tampak tampan dia sehingga membuat senangnya wanita itu sendiri wa asmalin nasi wa in kana karihan au tamimal hal walaupun toh asalnya wanita eh, laki-laki ini kurang disenangi atau jelek rupanya atau cacat badannya tapi terlihat oleh pandangan wanita itu menjadi laki-laki yang tampan dan juga yang in indah. Inilah yualifah bahayanya tukang sihir yang selalu samar dan kita tidak tahu kalau seorang tukang sihir atau wanita itu diperindah ya oleh cincin yang kafir selanjutnya fahada atfun atau alaihi maka dibuat tenang wanita itu dengan laki-laki itu wa atafahu alaiha jadi bersenang laki-laki itu dengan wanita itu ada hadza kulluhu min dan ini semuanya termasuk sihir selanjutnya ta'rifut taulah atau tiwalah. Ada nomor tiga, bagian daripada sihir pula. Pertama yaitu as yang nomor dua al-atfu, yang nomor tiga wat-tiwalatu. Wa minhu dan termasuk sihir pula at-tiwalahnya tambah daripada pensarafnya. Wa huwa syai'un aw dawa'un yasna'uhu as itu ada sesuatu atau ramuan ya atau guna-guna yang dibuat oleh tukang sihir. Ya, apa namanya pelet ya. Jadi sesuatu untuk menyenangkan orang itu atau untuk menyenangkan wanita itu kepada suaminya. Wayu'tunahu lizauji lalu diberikan kepada si suami. Au jati atau diberikan kepada istri. Yazumuna annahu yukhabbibul mar'ata ila zawjiha. Mereka menduga bahwasanya ramuan ini ya, atau jambi-jambi ini itu bisa membuat wanita tertarik dengan yaitu suaminya atau buat suami yaitu tertarik dengan si istrinya. Warajul ila mamraatihi. Makanya hukumnya haram. Ya, karena mereka menggunakan sihir tapi kalau seorang istri bagaimana membuat senang suami dengan cara syar'i boleh. Bahkan dianjurkan. Namun apabila itu dengan guna-guna atau ramuan-ramuan yang tidak jelas atau dengan rasa-rasa atau dengan azimat, maka hukum yang haram. Bagian daripada syirik. Karena ada hadis man ta'allaqa syai'an wukila ilaih atau faqad asrofa. Barang siapa yang menggantungkan suatu atau dia meyakini suatu yang digantungkan itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak bala, maka orang itu jatuh kepada kubur atau kepada syirik. Namun apabila seorang istri dia bagaimana bisa membuat senang suaminya dia dengan cara syar'i ketika berjumpa dia senyum ya. ya dan juga memenuhi apa menjadi kebutuhannya ketika tahu suaminya ini sakit capek dipijeti umpamanya. Nah, ini namanya yang secara syar'i namanya tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah Taala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Adam senang suami bagaimana ketika suami ada kerabatnya dia tidak mampu maka istri dia mau membantu ya ini nggak apa-apa ini kasihkan sama saudaramu ya kasihan dia membuat tenang maka apabila seorang istri membuat senang suami secara syar'i, maka ini adalah amal soleh. Dari kita suruh beramal yang baik dan disuruh pula mengembirakan si suami. Tafsir. Demikian juga seorang suami. Apabila dia bagaimana membuat senangnya istri kepada si suaminya, maka dia sopan suami itu berkata lembut, suka memaafkan, ya, apa-apa lagi atau umpamanya dia datang bawa oleh-oleh keluarga istri juga dikasih maka itu juga membuat baiknya si istri dari suaminya makanya dia anjurkan karena beramal soleh dianjurkan bahkan juga kita harus menjalin hubungan kerabat antara kita dengan suami dan juga antara kerabatnya suami dan juga kerabatnya istri selanjutnya Faman fa'ala sikhra Barang siapa yang mengamalkan sihir ini Barang siapa yang berbuat sihir atau radiyahu atau ridha orang itu berbuat sihir. Senang. Orang itu berbuat sihir. Senang disihirkan. Ya, senang dibuat supaya si wanita itu senang dengan calon suaminya dia juga sebaliknya. Fa innahu yakunu kafiron binasil Quran. Maka orang ini kafir dengan keterangan atau dengan nas Al-Quran Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama naqlu fitna fala takfur." Surat Al-Baqarah ayat nomor 100. Dan tidaklah dua malaikat itu mengajari salah seorang pun sehingga dua malaikat ini berkata, kami ini hanya menguji loh. Salah takfur, kamu jangan kafir. Ya. Ya, kami ini hanya menguji, ini adalah satu ujian. Kamu jangan kufur. Jangan ikuti sihir ini. Faman fa'ala sihra barang siapa yang berbuat sihir. Au ta'allamahu atau dia itu belajar sihir. Belajar sihir. Au allamahu atau mengajarkannya. Siapa yang berbuat sihir? Siapa yang belajar sihir? Dan siapa yang mengajarkan sihir? au radhiya bi atau ridha. Ridha anaknya belajar sikit. Ridha tetangganya dia, senang dia belajar sikit nanti biar dia bisa tahu atau yang lainnya. Nah, maka ini adalah kufur. Wa minhu as-sarfu ya tadi sudah dijelaskan wal atfu fa innahu yaqulu kafiran. Maka orang itu adalah kafir. Nauzubillah min dzalik. Makanya hukumnya ya tukang sihir ini sebagaimana keterangan yang lalu dijelaskan pula oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya hukumannya sikirnya ad-darbu bisaid. Maka harus dipegang lehernya. Bahkan juga Hafsah radhiyallahu anha membunuh tukang sihir wanita. Sahabat Umar radhiyallahu anhu membunuh juga tukang sihir laki-laki. ini menunjukkan bahwa sihir ini bahaya. Nah, sihir ini bahaya. Namun sebelumnya dia yaitu dibunuh apabila dia bertobat, ada yang berpendapat diterima tobatnya, ada lagi yang tidak diterima karena nanti biasanya dia mengulang lagi sehingga tobatnya dibunuh. Tobatnya dibunuh dalam mendari. Li'annahu asraka billahi Jalla. Kenapa tukang sihir ini kafir? Karena dia menyekutukan Allah Ta'ala. Mestinya minta bantuan kepada Allah Ta'ala. Tetapi dia minta bantuan kepada jin. Kepada syaitan. Yang namanya tukang sihir itu pekerjaannya jelek. Bukan pekerjaannya baik, pekerjaannya jelek, pekerjaannya merusak. Yufarriquna al al-bayt al mar'i wa zawji. Berkeinginan bagaimana orang yang sudah bagus hidupnya, rumah tangga suami istri bagaimana bisa pecah belah. Ya. Dan bagaimana yang asalnya orang itu sebenarnya tidak mau karena jeleknya orang itu, karena tingkahnya orang itu, bagaimana orang supaya mau? supaya mau dengan wanita yang jelek, supaya mau dengan laki-laki yang jelek. Maka pekerjaan sihir itu murni jelek, tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu orang yang kena sihir sebaiknya tidak dilepaskan dengan tukang sihir. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disihir oleh Labid al Asan, laknatullah alaihi, maka malaikat dua turun, yang satu berada di kepalanya, yang satu berada di kakinya. Nah, kemudian dikatakan ini tupa, ini orang ini kenapa? Dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dibawanya ke tukang sihir, namun dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayyuhal apabila ada tanda-tanda orang itu kena sihir dan tentu ini harus tanya dulu kepada orang ahlinya. Karena tidak semuanya orang yang ngomel atau yang sifatnya bicara yang tidak yaitu wajar itu kena sihir belum tentu bisa juga karena gangguan saraf. Bisa juga karena kuat badan ini karena apabila sudah tinggi ya, sudah itu naik panasnya terlalu tinggi maka dia tidak sadar sehingga bicara kepada sesuatu yang tidak benar. Maka apabila ada gejala seperti itu diperiksakan dulu. Sebagaimana keterangan saya bin Taimin rahimahullah taala. Kecuali apabila sudah dinyatakan tidak ada apa-apa, coba dibacakan ayat atau diambilkan daun jarak ya tujuh bulir atau tujuh daun kemudian juga ditambah air e, eh, ditambah tawas sedikit tidak tidak tidak mengapa atau dikasih tawas kemudian dimasak ya kemudian disiramkan semua ke anggota badannya ini kadang-kala cepat reaksinya kadang-kala dia mendiring, ya bergerak dan menggigil itu menunjukkan ada dan sering terjadi seperti itu atau yaitu dicoba makan yaitu kurma ajwa akan kurma jual tujuh bagaimana keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak ada kurma jual yaitu kurma Madinah yaitu karena kauman hadis bahwa kurma-kurma yang ada di Madinah ini didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling baiknya memang kita bagaimana bisa membentengi diri dengan baca Al-Quran ya dengan pikir itu paling kuatnya makanya orang kena pikir itu orang yang umumnya mereka malas beribadah ya umumnya mereka malas beribadah. Dan menjadi merugia orang yang malas beribadah berat untuk keluar. Tapi kalau orang itu giat beribadah, insya Allah tidak lama. Nah, kita lanjutkan. Wa qawlu ta'ala dan juga Allah berfirman, "Saya ta'allamuna minhuma." Maka mereka-mereka tukang sihir ini belajar dari dua malaikat ini mayu fariquna Nabi bainal mar'i wa zawji untuk memisahkan antara suami dan istrinya atau istri dengan suaminya. Wa qauluhu ta'ala dan juga Allah berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman." Di jalan Nabi Sulaiman yang kafir, walakin asyayatin kafaru yu'allimuna an nas sihr. Tetapi setan-setan yang kafir yang mengajari manusia sihir dengan dalilnya jelas bahwasanya khadamnya bukan sihir, bukan malaikat. Karena dia orang mengatakan bahwasanya dukun khadamnya malaikat itu dusta. Karena malaikat tidak mau dia tolong menolong kepada perbuatan keji. Karena malaikat disifati oleh Allah Taala la nama amar Allah wa yasalu nama yusalu. Malaikat itu tidak mungkin akan durhaka kepada Allah Taala dan malaikat itu mengerjakan atau mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tukang sihir, dukun, peramal, maka ini adalah hadamnya adalah jin yang kafir. Walakin nasaharata apa katanya Syekh? Walakin nasaharata la yadurruna ahadan. Tetapi tukang sihir itu sendiri tidak mampu membatalkan orang Ya. Karena manusia tidak punya kekuatan illa idza qaddarallahu azza wa jalla zalika ad 'ala al-insan. Kecuali apabila Allah Taala menakdirkan bahaya untuk manusia ini, fayaqsulu sehingga terjadi yaitu kemadaratan yang dilakukan oleh tukang sihir. Makanya kita tidak boleh takut kepada dukun, ya, kepada paranormal. Nasihati mereka dengan jujur, dengan baik, Bahkan satu saat kalau kita mampu menguji puri, Kalau kita kuat imannya. Satu saat datang kita kepada para paranormal. Karena para ulama itu menganggap dia tahu dan goib. Bisa mendatangkan atau menemukan barang yang hilang. Satu saat kita mencoba bohong nangis. Ini saya baru saja beli sepeda motor kemarin. Hari Rebu jam 9 kok hilang. Nah, jadi kita mencoba ya membohongi dia. Nanti dia akan bicara, wah ah, sepeda bapak dibawa oleh orang yang rupanya eh, demikian. Jadi dia tidak ngomong namanya, ya ini coba cari arahnya ke timur, arahnya ke barat, tapi ah, gitu dia caranya. Ya, membuat bohong sama kita. Nah setelah itu dia memberitahu seperti itu, berarti dukun ini bohong. Karena dukun ini tidak tahu yang hak, tidak tahu urusan gaib. Buktinya apa? Saya pura-pura bohong sepeda motor saya hilang. Ternyata Pak Dukun katanya sepeda motor saya di sana. Saya tidak punya sepeda motor, saya juga tidak membeli. Cuma saya menjajaki kebohongan Dukun ini. Boleh. Ya. Tapi kalau kita kuat iman, imannya. Bagaimana keterangan dari saya bin Syekh di dalam kitab Al-Qaul Mufid. Al-Asar di kitab Tauhid. Nah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma hum bidarrina min ahadin illa biidnillah." Tidaklah tukang-tukang sihir itu bisa membahayakan dengan sihirnya ini seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Ya. Nah, yakni illa biidznillahil qaulil qadari. Kecuali apabila Allah mengizinkan yaitu dengan yaitu irada qaulil qadari, bukan irada syar'i. Begini aja Allah mempunyai kehendak dua. Kehendak untuk menciptakan. Ya kehendak untuk memberi petunjuk. Iradah kaunia wa qadariyah wa iradah syar'iyya. Maka ketika Allah menghendaki iradah kaunia, ya harus terjadi. Kun fayakun. Nah, jadi Allah membuat e, manusia itu ada yang kafir, ada yang mukmin. Huwa alladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah menjadikan kamu sebagian ada yang kafir, sebagian mu'min itu hanya Allah taala. Jangan ditanya mengapa Allah kok menjadikan orang kafir kok tidak menjadikan orang mukmin semuanya. Tidak boleh. Itu hanya Allah taala. Kita harus mengimaninya. Makanya Allah berfirman, "La yus'alu amma yas'alu wa hum Jangan ditanya kenapa Allah berbuat. Karena itu kehendak Allah. Siapa yang bisa yaitu menghalangi kehendak Allah? Tidak ada. Bahkan kehendak manusia dihalangi oleh Allah Taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Tidaklah kamu berkehendak kecuali apabila Allah menghendaki. Yang nomor dua, wa yasaluna ma amma yaf'alun dan mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menjadikan neraka menjadikan surga. Oleh karena Allah menjadikan orang beriman, menjadikan orang kafir Sebab nanti kembalinya siapa yang beriman kembalinya ke surga, siapa yang musyrik yang kafir kembalinya neraka. Bahkan juga Allah menjadikan malaikat yang itu adalah makhluk yang murni berbuat kebaikan. Ada lagi yang menjadikan yaitu Allah menjadikan iblis makhluk yang murni berbuat jahat. Ada kalanya Allah menjadikan jin yang beriman ya dan juga manusia ada kalanya mereka yang baik, ada kalanya yang jelek. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menolak apa yang menjadi kehendak Allah taala. Namun walaupun Allah menjadikan iblis menjadikan syaitan, tetapi Allah bukan berarti senang kepada syaitan. Bukan berarti senang kepada iblis. Semata-mata jelek dan baik itu ujian untuk kita semua. Ya Allah berfirman, huwallazi Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Maka sebelum mati kita diuji Allah Ta'ala. Wa nablukum besar. Aku uji kalian dengan adanya iblis. Kan jelek. Dengan adanya jin kafir. Dengan adanya orang kafir. Dengan adanya binatang buas. Dengan adanya orang-orang yang jahat. Dengan adanya penyakit. Dengan adanya yaitu kekurangan rezeki. Ini jelek bagi manusia wal khairi dan aku uji kalian semuanya dengan kebaikan adanya orang beriman, adanya ulama sunnah, adanya badan yang sehat, diberi rezeki yang cukup semuanya ini adalah bahan ujian untuk diketahui siapa yang bersungguh-sungguh beribadah dan siapa yang bersungguh-sungguh sabar. Namun apabila itu kehendak yaitu syariah Allah menghendaki Allah berkeinginan orang itu beriman belum tentu karena kehendak syariah Allah Ta'ala berhubungan dengan kehendak qadariyahnya, yaitu kauniyahnya. Makanya Allah mengatakan, Ya ayuhan nasut tapu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Rabbmu. Tidak menjamin manusia yang diperintah takwa, mesti dia takwa. Itu namanya iradah syariah. Nah, kehendak Allah Ta'ala untuk menyuruh hambanya beriman. Namun jika dikendaki oleh Allah Ta'ala hamba yang kufur itu menjadi iman, dia menjadi iman. Jika Allah tidak menghendakinya, ya tetap dia dalam keadaan kufur. Ini harus kita pahami. Jangan sampai kita menanyakan mengapa Allah kok menjadikan iblis. Jawabnya itu kehendak Allah untuk menguji kita. Bayangkan iblis bagi kita orang beriman manfaatnya banyak. Ya, bukankah kita disuruh berlindung kepada Allah Taala? Dengan adanya iblis kita memohon kepada Allah, A'udhu billahi minasyaitan rajim." Ya. Ta'awud adalah ibadah. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jika tidak ada setan, bagaimana kita ta'awud? A'udhu billahi minasyaitan rajim. Kul a'udhu birabil falaq, Kul a'udhu birabil nas. Kita berlindung <clears throat> kepada Robnya al falak kita berlindung kepada Robnya, al manusia, dari godaan <clears throat> dari waswas was setan. Seandainya tidak ada setan kita tidak tidak perlu untuk Maka dengan adanya perbuatan-perbuatan maksiat, dengan adanya makhluk-makhluk berbuat jahat ujian bagi kita. Jika kita bisa menjauhinya, kita mendapatkan pahala dan nilai yang kita harapkan. <clears throat> dan jika apabila kita jatuh kepada perbuatan jahat, dibilang maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya. Saya lanjutkan sekarang keterangannya dari Syaikhul Fauzan Hafidah Ulfa Beliau mengatakan bahwasanya sihir itu ada dua macam. Wasihru amalun ya'malu sahiru. Sihir adalah pekerjaannya tukang sihir Sihir adalah pekerjaan tukang sihir. wahwa ala nawain. Itu ada dua macam. Ya. Jadi sihir ada dua macam. Sihrun hakikiyun. Sihir yang sebenarnya. Kemudian nama dua wa sihrin tahyiliyun. Sihir tahayya itu ya, hipnotis. Hipnotis khayalan. Tidak sebenarnya. Pertama, sihrin hakikiun Sihir yang sebenarnya. Memang hakikatnya tadi adalah sihir. Basihron, basihron. sahiliun adalah e, sihir. Yaitu sulap. Ya, hipnotis atau sulap. Atau sebanyak bayangan. an awal macam yang pertama sikrun hakikiyun Sihir yang hakiki itu yang bagaimana? Wa huwa ibaratun an uqtin yunfasu fiha yanfusu fiha sahiru. Itu sihirnya sebenarnya. Yaitu merupakan ikatan. Ya, sesuatu yang diikat entah itu dari yaitu manggarnya kurma ya atau dari eh, apa itu merica yang dicuri atau dari rontoknya rambut, ya, yang mana diikatnya, lalu yang fusufi fi sahir ditiupnya oleh tukang sihir. Dan ini yang paling banyak. Waruko dan juga berupa mantra-mantra. Wakalaman yutam tamu bihi. Ya. Dan juga bicara-bicara yang sebagaimana tamimah dibuatnya asimat. Ya, kadang-kadang dengan suara yang tidak bisa difaham artinya Kadang-kadang pula dengan bersumpah menyebut nama-nama jin. Wayastainu yasta'inu bisyayatini dan dia minta pertolongan kepada setan-setan ya. Jadi ini sihir, sihir yang sebenarnya. Jadi dia mengikat yang itu berupa merica atau manggar atau bunga apa atau juga kemenyan yang lainnya ya kemudian setelah itu dibaca-bacakan mantra dan juga disumpah dengan menyebut nama jin-jin atau kepala jin atau jin ifrit yang lainnya lalu dia minta kanjeng kepada setan wa istainu bisyayatini fi kalamihi wa azaima yu'allifunaha dan azibat-azibat yang ia gantung minta pertolongan kepada setan-setan tolong si bulan kami tolong duitnya orang itu yang dibawa yaitu 100 juta itu 100 ribunya tolong diganti dengan 2 ribuan 20 ribuan ya. nah, begitu caranya dia maka jika Allah menghendakinya terjadi jika Allah tidak menghendaki tidak terjadi berapa banyak orang ulama salaf atau orang dai yang salah dikejar dihizib disihir oleh mereka tapi tidak berhasil karena Allah tidak mendakinya. Tapi satu saat berhasil pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh orang Yahudi. Ya. ya karena kita harus hati-hati ini adalah sihir yang bahaya. Wa kita batin dan juga tulisan-tulisan ya yang berbentuk kolatima yaitu jimat-jimat tubuh bi asma syayatin mereka menulisnya dengan nama-nama setan ya nama-nama jin ditulisnya. Ya. Ada huwa sihrul hakiki ini adalah sihir yang sebenarnya. Hada yu'assiru fil mas'uri dan ini akan berpengaruh kepada yang disihir. Ya. Kalau anak yang disihir mungkin dia berteriak, menang, menjerit, meloncat-loncat. Ya jadi. Ya, kalau orang mungkin dia ngomel, oh, saja, uh, eh, mengomel kok, ah, keberkatan seperti ini atau berbentuk perbuatan yang aneh. Imma biqatlihi ada kalian sampai dibunuh. Orang disihir ini naudzubillah min dzalik, membunuh. Membunuh yang rahasia dia. Kalau tukang pembunuh biasa bisa dikejar, bisa dilacak dengan fotonya, yang lainnya. Ya, karena ada alasan. Tapi kalau sihir ada khafiyun perkara sababun khafi penyebab yang haluskan Ya, tidak bisa diketahui kecuali orang ahli sihir. Tentunya Allah Taala Maha mengetahui. Karena Allah Allah berhuyub. Ya, jadi ini bahayanya. Jadi ketika telah dirawat azimat itu, ya, kemudian juga dibacakan, ditulis juga nama-nama jin yang lainnya, nama setan. Jika Allah mengandaki maka dia ingin membunuh orang, terbunuh dia. Kadang-kadang dia muntah darah, muntah kaku, dan yang, yang lainnya. Dan kadangkala dia tidak bisa bergerak badannya. Wa imma bi imradihi dan ada kalanya membuat sakit perutnya sakit dicek dicek nggak ada apa-apanya tenggorokannya sakit pada di ronsen ya dilihat tidak ada apa-apanya dia makanya dia gangguan sihir wa imma bil ikhlali fi aklihi dan ada kalanya dibuat mereka tuh bingung hilang daya ingatnya nah itu bilang ini bahayanya Sihir yang namanya asihrul hakikiyah. Dan hukumnya adalah kafir dan jelas demikian harus dibunuh. Tapi yang membunuh bukan diri kita. Yang membunuh adalah waliul amr. Selanjutnya. Wanau yang ada bermacamnya nomor dua sihir ini tahyiliyun yaitu khayalan yaitu berupa sulap ya berupa sulap bagaimana disulap jadi orang menjelma sebagai binatang ya menjelma sebagai harimau yang lainnya ya atau orang itu motong lidahnya ya kelihatan jarak silat tapi pada dasarnya bukan silat bukan jarak maknanya bagaimana sihir yang sulap ini ya mala asya yuhayyalu ilan nasi anha sahihah maka tukar sihir berbuat sesuatu Nah, yang mana yaitu menyulap orang seolah-olah bara yang disulap itu betul-betul itu adalah harimau, betul-betul itu adalah anjing, betul-betul itu adalah kucing. Wahia khairu sahiha padahal itu tidak benar. Bukan kucing. Ya, bukan kambing. Cuma jin yang menjelma seperti itu. Ya. Karena manusia lain dengan jin. Manusia datang pada kita kadang kadang yaitu menjelma wanita yang cantik kadangkala menjelma wa yatuqikinya panjang-panjang dia sebagaimana orang bermimpi ya ketika kena hizib yang lainnya maka ada yang yaitu tarinya gigi tarinya sampai satu meter yang lainnya membahayakan manusia ya. selanjutnya yukhayyilu linnasi annahu yuqallibul hajara ila hayawan membuat bayangan manusia yang bagaimana batu itu menjadi hayawan nah sebab itu menjadi kaya kan buat sebab itu. Nah dia di bagaimana ya entah tangannya atau makan ditiup ya jadi hewan ya jadi kucing padahal itu adalah jin awan nahu yaktulu sakson wayuh ihi. atau dia mengambil orang eh orang ini hidup aku akan bunuh ya dibunuh dia kelihatan darah mati dia lalu dihidupkan lagi namanya sihrun tahyiliyun. Ya, jadi dibuat pandangan. Tapi kalau kita membaca Ta'awud a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Bismillahi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama. Dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahayanya sihir tidak jadi. Makanya kadang-kala di pasar jangan mengganggu ya. Ya, jangan mengganggu. Diganggu tidak jadi ya. Akhirnya baca ayat kursi keras nggak jadi dia. Selanjutnya. Aul anna yana wa yaqta'u ra'sahu summa yarudduhu. Bisa jadi contohnya tukang sihir yang khayalan ini dia motong lehernya. Hmm, ini loh, Potong. Dipisahkan padahal itu jin yang memisahkan Kemudian diletakkan lagi. Nah, supaya mereka dapat duit. Dan biasanya orang seperti ini jual jamu, bawa ular, hilangkan lehernya, menggigit telinganya, yang lainnya. Ya. dan juga maka yang membaca ayat yang lainnya. Karena memang perintahnya jin seperti itu. Ya, ya ada kalanya macam-macam dia. Ya, yaitu lidahnya dipotong, di depan diletakkan lagi. Ya, bahkan juga dengan mata diambil, padahal bukan mata itu. Ya, makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah ada orang yang bersih seperti ini. Ya, dibakar dengan kayu. Baik, aku akan bakar dirimu dengan kayu dari saya. Maka diam dengan sihir itu. Ini namanya sihir tahyiriyah. Aw annahu yajurru sayyarata bi sa'rihi aw bi asnanihi atau ada mobil ditarik dengan rambutnya. Ini rambutnya ditarik. dia mobil itu dia ikut atau tali ditarik dengan giginya ada tali ditarik dengan giginya ikut makanya ada kesombongan ya. maka seperti itu tukang sihir surat awa anna sayyarata tamsi alaihi wa la atau ada mobil yang melewati dia menabrak dia dan dia tidur mobil itu atau lewat di atasnya dia tidak mati makanya adalah tukang sulap ini sihir tahyili. Aw annahu yadkhulu finnar atau dia masuk di api, betul masuk di api. Hmm, ya jadi api membakar tapi dia bisa bicara. Setelah itu dia keluar, api itu hilang. Itu menunjukkan bukan api itu. Ya. Kalau seperti itu, ya baik aku akan bawakan api. Ya betul-betul api, berani dia. Ya ini namanya sihir tahyil. Au ya'kulun nar atau dia makan api. Au yat'ana nafsahu bil hadid atau badannya dipukul dengan palu. Kepala diambilkan palu tapi dia sendiri bukan orang lain. Dia sendiri. Coba kalau begitu Pak, bagaimana kalau saya ambil palu? Ya, boleh saya pukul kepalanya hitam di atas putih dulu, mati orang itu. Baca bismillah mati. Pernah terjadi. Ini ya, betul di daerah utara sana. Ada orang kiai dari Banten, jadi orang ini sudah diisi tiga hari tiga malam, tiga hari malam. Nah, kepal dia badan. Nah, waktu itu bawa pedang di tangannya pukul enggak. Setelah itu, setelah pergi, eh, setelah itu, iya yang orang kena apa itu yang belajar sihir ini. Ah, siapa yang bisa motong tangan saya? Coba diperkuat, lepas dengan ini, patah. Apa kiainya lari dia? Betul betul kan sudah baca bismillah dengan dengan pisau yang lain patah namanya tangan. Ya. Sampai begitu besarnya tulangnya patah, eh, kena kapak bagaimana tangan manusia. Nah, begitu bahayanya itu kan sehingga menunjukkan kesom kesombongan dan menipu orang supaya orang tertarik dengannya dan supaya orang taat tertunduk kepadanya. anu aynahu bi asyafil hadid maka dicolok matanya ini dengan besi yang panas tetapi tidak mengapa-apa. Makanya adalah bukan sihir. Au kulus sujaja atau kaca itu dimakan. Kremes dia. Kaca padahal itu bukan makan, bukan kaca. Jadi bayang kita melihatnya semoga jadi makan. Nah, masuk perutnya enggak apa-apa dia. Karena hadihi min anwa'is taqwada. Makanya adalah macam tukang surat ya. Makanya adalah berbahaya pula Wahyalah kotala maka pada dasarnya ini tidaklah ada hakikat. Itu hanya bayangan belaka. Mislus sihri saharati Fir'aun seperti sihirnya tukang sihirnya Fir Fir'aun. kalau ta'ala maka Allah berfirman di dalam surat Toha ayat nomor 66 yukhayyalu ilaihi min sihrihim anha tas'a terbayang tongkatnya ya kepada Nabi Musa ini sihir mereka ini bahwa sihirnya itu sedang merayap yukhayyalu ilai Nyamin sihri mana tasa surat Tuhan nomor 60 Waqala ta'ala dan juga Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 116 saharu ahyunan nasi ya. mereka itu menyulap matanya manusia saharu menyulap mereka itu matanya manusia wastarhabuhum dan membuat mereka itu takut. Membuat mereka takut. Kadang-kadang anak kecil dia tawanan bagi jalannya Ada seorang dia takut. Dan yang lain maka beli di rupiah. Dibacakan ayat supaya hilang sihir. Hada sihrun tahyiliyin. Ini namanya sihir khayalan. Wahada yusammunahu al-qamarata. Yang mana disebutnya al-qamarah allati ya'malu as-sakhiru ala a'yunin nas yang mana menipu pandangan manusia. Menipu pandangan manusia. Summa idan tahatil qamara maka apabila sudah habis yaitu sulap tadi qamara tadi adat al-asya ila yang maka kembali suatu itu pada hakikatnya. Jika batu ya kembali batu, jika manusia kembali manusia. Wasikru kufrun dan sihir yang macam ini juga kubur. Karena orang itu sombong. Tidak ada orang berbuat seperti itu, melainkan dia harus sombong. Menganggap dunia orang dorong mengetahui urusan khair, orang yang kuat sendiri. Sama kalau ta'ala walakin nasyayatina kafaru dan nasa sihir. Tetapi setan itu yang mengajari manusia yaitu sihir. As-sihru apa katanya Syekh Saleh Fauzan? Ta'allumuhu belajar sihir fi'il wa ta'limuhu ya dan juga mengajarkannya kufrun billahi azza wa jalla maka berarti dia kufur kepada Allah azza wa jalla karena Allah mengharamkan kita berbuat sihir wa huwa na'un min anwa'ir ridda dan sihir ini bagian daripada macam murtad termasuk nawakidul Islam Fasakhiru murtadun bukan ini adalah murtad tidak kana mu'minan summa sahara yang apabila dia sebelumnya orang mukmin lalu dia berbuat sihir. Nah, fa an dinil Islam, maka berarti dia telah keluar dari agama Islam. Jadi ada orang kafir masuk Islam kok mendukung ya kok dari tukang sihir maka dia murtad dan kalau murtad wajib dibunuh tetapi yang membunuh waliul amri dan ketika dibunuh tidak diboleh secara tinggi. Ya, karena dia murtad. Tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikabari, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin, tapi tidaknya dikubur di kuburan orang kafir. Dan tidak boleh pula diwarisi hartanya ya karena la menurut mu'minul kafirah. tidak boleh orang mukmin mewarisi hartanya kerabatnya yang kubur. Kalau dia belum dibunuh maka wajib cerai. Nah, maka istrinya kalau yang jadi tukang sihir ini laki-laki maka istrinya harus uruk menjauhi fasah total. Karena orang kafir tidak boleh beri, eh, menikah dengan orang yang beriman. Dan tidak boleh menyampaikan yaitu menyampaikan salam. Nah, karena labda sebelah tabda'u salam. Jauhlah engkau memulai salam dan tidak boleh pula jadi ya, kita berwalak kepada mereka karena mereka adalah kafir makanya hukuman untuk dunianya dan juga hukuman di akhirat ini Wayuktalu dan harus dibunuh wala yusfatafu tidak disuruh untuk untuk tobat. Jadi tukang sihir dia harus dibunuh dan tidak usah suruh tobat. Ya. Jadi tobatnya itu dibunuh itu. Indah badil ulama tentunya ini pendapat sebagian para ulama dan ini pendapat yang kuat. Li'annahu khatta walau taba fil zahir. Karena tukang sihir taruhlah dia tobat secara zahir bahwa yukhadi'un nas tetapi dia pekerjanya akan menipu oh. Ya, tidak gampang tobatnya orang dengan sihir. Maka tobat dengan sihir apabila memang sihirnya seperti ini, sihir tahayul atau sihir hakiki, maka hukum yang dibunuh tidak diperintahkan untuk tobat dulu dan ini pendapat yang paling banyak paling kuat dari kalangan para ulama wala yazalu wala yazulu ilmu sihri min qalbi wal dan tidak mungkin akan hilang ilmunya sihir itu dari hati sekalipun dia tobat ya inilah yang yulfa pentingnya kita mempelajari bahaya sihir supaya kita tidak mensihir, ya tidak belajar sihir, tidak pula meridhoi orang yang disihirkan dan tidak pula meridhoi orang yang berbuat sihir. Karena ini adalah pembahasan Islam yang nomor tujuh yang dijelaskan oleh Ali Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Bagus, ini ada penjelasan bagaimana kita menyaksikan. Ya orang ini tidak boleh tidak boleh kita atau tilfat ya, melihat di televisi orang bisa banyak ke sana kemudian menjadi kerak. Yang lain tidak boleh. Karena orang yang melihatnya berarti ridho. Allah mengatakan wala yani e, wa idza marru billahi marru kiram. Maka apabila mereka lewat orang yaitu ibadur rahman, hamba Allah taala yang disenanginya yang dirahmatinya ibadur rahman, jika mereka melewat perkara-perkara yang jahat, mereka itu maru kiroma segera melaluinya untuk menyelamatkan dirinya. Ya, untuk menyelamatkan dirinya. Dan juga wala yasadu nasur Wa idha maru billahi maru kiroma Mana wala yasadu nasur jangan melihat kebiasaan-kebiasaan dilakukan oleh orang kafir seperti orang sihir dan juga jangan menyaksikan pesta-pesta hari ulang tahunnya orang takdir itu namanya syahadat zuhur. Jadi kita memiliki televisi atau yang lainnya ketika ada penampilan orang menghilang lalu dia menjadi kerak, menjadi babi yang lainnya makan adalah sihir ya. Kita tidak boleh melihatnya kalau melihat berarti mendukung, berarti menyayangi. Tidaklah orang melihat sesuatu melainkan itu disenangi. Ya. Makanya ketika ada orang benci sama bulan dia berbalik. Ketemu dia berbalik. Karena apa? Benci. Maka orang yang sifatnya menonton ya, yaitu permainan-permainan sihir di televisi ramah orang yang meridhoi. Minimal yang mereka yang kufur amali ya. Oleh karena itu kita harus waspada dalam hal ini. Kalau memang ingin untuk masih melihat televisi, televisi roja ya. atau juga di Medina dan juga Mekah yang itu boleh ya boleh, nah karena apa? Memang itu khusus untuk channel-channel yang sifatnya tidak bercampur baur dengan acara-acaranya orang kafir. Wallahu alam. Baik, barangkali ada yang ditanyakan silahkan. silakan. mengulang khairan kasiran atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz al nurofi bin Hamdani. Kemudian sesi yang selanjutnya kita persilahkan kepada para jamaah untuk apabila ada hal-hal yang dipertanyakan untuk itu jamaah akwat untuk ibu-ibu atau akwat apabila ingin ada pertanyaan dipersilahkan menghubungi nomor yang dipersiapkan oleh panitia menghubungi nomor yang dipersiapkan oleh panitia yaitu di nomor 08 56 eh, salah 0857 086 498 00 saya ulangi untuk jamaah ibu-ibu atau akhwat apabila ada pertanyaan maka silahkan kirim SMS ke nomor panitia 0857 086 49800 saya ulang 0857 086 800 kita tunggu yaitu soal-soal yang masuk. Berikutnya yaitu menunggu pesan-pertanyaan dari ibu-ibu. Ini ada beberapa pertanyaan dari jamaah bapak-bapak. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana muslim seperti kita melihat acara di TV yang acaranya tentang goib-goib? Apakah kafir juga kalau kita percaya dengan yang kita lihat seperti acara-acara yang sering sudah dilihat anak-anak dan istri kita di TV? Mohon nasihatnya Ustaz, jasa kemurahan. Minimalnya orang yang menyaksikan atau melihat ya acara-acara di TV yang berkenaan dengan urusan goib adalah dosa maka mereka itu fasik. Mereka itu adalah berbuat maksiat. Karena bermata Mata ini adalah rahmat Allah Ta'ala yang harus kita syukuri. Bagaimana nikmat mata untuk berbuat maksiat. Ya. Jadi dikatakan kafir apabila mereka tahu, setelah tahu dalilnya. Apabila belum tahu, maka dia kufur amali. Dia mengingkarinya dia. Atau dia maksiat. Jadi sekali lagi, jangan sampai istri-istri kita atau diri kita sendiri melihat permainan-permainan dalam televisi yang itu sangat berbahaya, terutama untuk anak-anak kita yang belum mampu untuk membedakan mana yang batil dan juga mana yang hak. Dan umumnya penampilan-penampilan di televisi ya secara umum ya walaupun anak tidak memilikinya, namun begitu yang banyak tampil ada kemaksiatan-kemaksiatan atau urusan dunia sedikit sekali ya, urusan dunia manfaatnya sedikitnya banyak adalah kemaksiatan dan juga memboyong yaitu bagaimana mode pakaian orang barat itu orang timur dan bagaimana joget yang lainnya jadi kami berikan saran kepada kita semuanya yang kita menjauhi nonton televisi yang di situ banyak madorotnya dan juga banyak bahayanya Wallahualam Jazakumullah khairan atas nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Rafiq Untuk selanjutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Afan Ustaz di luar tema. Bagaimana sikap kita kepada orang yang mengolok-olok pada pakaian yang kita pakai? Misalnya pada jilbab yang panjang dan cadar yang kita pakai yang dikatakan tidak cocok di Indonesia. Apakah dosa kita akan beralih kepada orang yang mengolok-olok tersebut Ustaz? Syukran jazakumullah khairan. Baik. Sebelum Anda menjawab, mungkin untuk akhwat ya nanti dari Hong Kong bisa menanya setelah pertanyaan yang kedua ini Anda jawab. Baik kita umat Islam dilarang mengolok-olok Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa yakunu khairan minhum wala la nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhunna." Wahai orang yang beriman, janganlah satu kaum itu mengolok-olok kepada satu kaum. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok. Dan janganlah wanita itu menghina atau mengolok-olok wanita yang lain. Bisa jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok. Pertama, kita mengolok-olok yang itu perkara biasa, hukumnya haram. Bagaimana mengolok-olok orang yang mengamalkan sunnah? Mengolok-olok wanita yang pakai jilbab, yang pakai jilbab longgar. Mengolok-olok wanita yang menutup wajahnya. Karena itu adalah syariat. Mengolok orang karena melihat cacatnya itu sudah berdosa. Bagaimana mengolok orang yang itu hakikatnya orang itu beramal soleh. Lebih besar dosanya. Bahkan satu saat bisa jatuh kepada kufur kalau orang itu mengerti. Nah, karena apa? Ada orang munafik yang pulang dari peperangan. Maka mereka mengatakan itu loh, orang yang perutnya gendut, yang banyak makan, itu loh orang yang licik, menakut ketika berjumpa dengan musuh. Itulah orang yang bicara banyak bohongnya. Ini orang menafik, mereka tidak kurau. tetapi mereka maksudkan tiga perkara tadi untuk Rasulullah kalau Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka ketika berjumpa dengan sahabat, sahabat mengetahui, wallahi kalian akan aku laporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika orang munafik ini mengolok-olok dengan senja kurau, tidak dengan serius. Datanglah seorang sahabat ini kepada beliau, belum sampai datang sudah turun ayat. Ya, turun ayat. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah layak kamu itu mentertawakan ayat Allah Ta'ala Mentertawakan Allah dan juga Rasulnya Apa? La ta'tadiru Jangan kamu beralasan Sendapura yang lainnya La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian yang telah menjadi kafir setelah imanmu. Nah, jadi mengolok-olok orang dua macam. Kalau mengolok-olok sebab karena tingkahnya atau karena jasadnya dia tetap berdosa, tapi tidak sampai hukum kafir. Namun apabila diolok-olok yang mengolok-olok karena orang itu mengamalkan sunnah, berarti dia mengolok-olok sunnah, mengolok sunnah mengolok Rasulullah saw mengalah Rasulullah SAW, mengalah Allah Subhanahu wa taala. Karena sunnah datangnya dari Allah taala, maka nasihatilah orang-orang yang menolak wanita yang muslimah atau menolak paket yang sunnah, jololok, ingatkan bahwa ini adalah kufur. Hati-hati ini ayatnya. Beristighfarlah kamu. Ya, maka berlindunglah kamu kepada Allah taala dari sifat-sifat yang jelek ini maka dia apabila tetap terus menerus berbuat seperti itu tahu di dalam nindalik bisa juga menjadi dia kafir ya jadi kita tidak boleh mengolok-olok orang dicatat, tidak boleh diolok-olok dia cacat karena cacat datanya dari Allah Taala Allah menguji orang cacat jika orang cacat diolok-olok tidak boleh bagaimana menololok mengolok-olok orang yang mengamalkan sunnah baik barangkali akhwat yang dari Hongkong ada pertanyaan apa boleh? Nah, apakah ada doa-doa khusus yang untuk menghilangkan eh, hati yang gelisah? Ada Rasulullah SAW berdoa Allahumma inna min al hammi wal hazni wa min al ajzi wal kafri wa a'udzubika min dala'id eh, min al jubni wal bukhli wa a'udzu bika min dhala'id daini wa qahri rijal. Jadi antara doa perlindungan kita kepada Allah, minta perlindungan kita kepada Allah Taala dari kesedihan, dari kesusahan, dari lemahnya badan, dari jatuh malasnya hati, dari sifat takut, dari sifat bakhil, dari melilitnya hutang dan dari diganggu oleh orang. Bahkan apabila kita mungkin ya yaitu kita baca doa-doa zikir pagi. Ya, zikir pagi itu banyak sekali. Allahumma inna as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini. Ya, wa dunyaya wa fi ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawai. Ya. Dan juga seterusnya maka kita berlindung kepada Allah Taala termasuk orang yang suka membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah Ta'ala, maka akan dibuat tenang hatinya. Karena Allah mengatakan, ala fi zikrillahi tatmainnul qulub. Ya, ingatlah dengan zikir Allah zikir kepada Allah Taala maka akan menjadi tenangnya hati. Jadi nanti untuk akhwat apabila belum punya zikir pagi dan sore yang terjemah insya Allah nanti bisa dikirim lewat telegramnya atau WhatsAppnya kalau nanti diingatkan dengan nomor yang sudah uh, eh, waktu ya itu ketahuinya wallah alam bisawab Jazakumullah khairan atas penjelasan yang disampaikan. Kemudian pertanyaan berikutnya ada yang masuk melalui SMS. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, bisakah seseorang dijadikan tumbal atas praktek-praktek perdukunan sehingga anak keturunan orang tersebut tidak ada yang berumur panjang? dan bagaimanakah cara menghilangkan sihir pada diri seseorang yang sudah senantiasa melakukan rukyah pada dirinya. kalau Baik. Maka umur panjang dan pendek datanya dari Allah Ta'ala. Bukan karena sebab sehingga dan sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan tadi bahwasanya mereka tidak bisa berbuat madarat kecuali apabila Allah menghendakinya. Jadi orang yang dijadikan tumbal atau anak dijadikan tumbal yang lainnya bukan menjadikan sebab orang itu nanti keturunannya umurnya pendek. Umur pendek dan panjang sudah ditakdirkan Allah Ta'ala semenjak roh dimasukkan dalam yaitu jasad manusia yang berumur yaitu tiga bulan. Ya, bagaimana disebutkan di dalam hati yang diriwayatkan oleh Imam Imam Muslim. Jadi ada hubungannya dengan tersebut karena yaitu umur ya ajal manusia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka berdosa karena menjadikan itu sebagai tumbal. Namun apabila mereka tidak tahu dan beristighfar dan bertobat, maka tidak ada dosa yang tidak diampuni eh, yaitu apabila orang itu berdoa tetap akan diampuni Allah taala apabila mereka itu mau bertobat eh, mau bertobat. Kemudian juga bagaimana supaya kita ini senantiasa menjadi orang istiqomah ya. Eh, senantiasa yaitu membaca Al-Qur'an kok masih pula yaitu ditempeli jin atau masih kena gangguan. Lihat, bahwasanya orang kena gangguan itu adalah ujian dari Allah Ta'ala. Pertama kita harus memahami orang diganggu jin yang lain itu adalah musibah. Yang mana Allah Ta'ala untuk menguji kita. Ya, kadang kala diuji. Karena apa? Rasulullah SAW juga kena jin. Dan ada faedahnya Rasulullah SAW disihir. Supaya manusia tahu bahwasanya beliau tidak bisa menolak balak. Nah, tidak bisa menolak musibah. Yang menolak bala dan musibah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran diambil oleh para ulama sunnah ketika mengatakan kenapa Rasulullah berkata sihir? Karena beliau adalah hamba biasa. Ya. Yang mana satu saat dia itu sakit satu saat kena musibah satu saat selamat. Jadi orang yang sifatnya dia senantiasa merukyah dirinya masih kena gangguan maka bersabarlah. Karena ada satu hadis Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Ta'ala apabila mencintai satu kaum, maka Allah mengujinya. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha maka Allah akan ridha. Waman sakhita fa'alai suktu. Dan siapa yang marah maka Allah akan marah. Jadi semuanya ini adalah ujian dari Allah Ta'ala. Tidaklah menjamin orang yang selamat dari yang apa di sihir, kemudian dia mesti baik selama hidupnya dan di akhirat dan juga tidak menjamin orang yang kena sihir kemudian dia celaka dia di dunia dan juga di akhirat. Karena itu semuanya adalah bahan ujian untuk melihat kembali dilihat oleh Allah Taala secara terang-terangan siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang ber bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Bisa khairan katsiran atas penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya masuk dari SMS. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana cara bertaubat jika dulu pernah melakukan sihir? Jazakumullah khair. Baik. Allah mengatakan innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubu Allahu 'alaihim. dinamakan taubat bagaimana dijelaskan di dalam surat An-Nisa Allah mengatakan dia dinamakan taubat Orang itu berbuat jahat karena tidak tahu. Ya malu nafsu abi jahalah. Nah, seperti tadi, pernah berbuat sihir atau minta disihirkan. Atau rida dengan perbuatan dia, Tapi dia tidak tahu hukumnya. Summa yatubuna min qarib kemudian segera bertobat. Faulaika yatubullahu alaihim maka itulah orang yang diterima oleh Allah Taala tobatnya. Jadi kesimpulannya ketika sebelumnya pernah berbuat sihir Bahkan juga bangsa Arab sebelumnya. Ya, ya sebelum masa Islam mereka ada yang berbuat sihir. Namun ketika dia masuk Islam telah berhenti dari perbuatan sihir. Istighfar dan berupaya untuk tidak mengulang lagi dan menyusul dengan amal yang soleh. Fa'at bi sayyat al khasana Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'at bi sayyat al khasana Tamkuha. Maka tutup perbuatan jahat ini dengan yang baik, maka akan menghapus dosa yang jahat tadi. Itu caranya kita bertobat. Upayakan segera menyusul dengan amal yang soleh dan upayakan kita tetap beraktivitas ibadah supaya tidak ada ketenggangan waktu untuk berpikir atau mengulang kembali yaitu amal-amal jahatnya. Wallahu a'lam Saya mengulang khairan atas undangan yang Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz dari SMS yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana apabila kenyataan sekarang yang praktek dukun dan sihir kebanyakan pelakunya berkedok ustaz, berkedok kiai yang mereka masih sholat? Pertanyaannya, apa kalau mereka mati tidak disolatkan atau disolatkan ustaz? Kita Tidak kita sholati Karena sihir adalah kufur. Maka nawakidul Islam adalah pembatal Islam. Pembatal Islam itu lain dengan pembatal wudhu. Orang batal wudhunya ketika dia kentut, ketika dia buang air. Tapi tidak membatalkan siamnya ketika dia siam. Tidak membatalkan sodakonya ketika dia sodako. Karena sodako pembatalnya bukan kentut. Siang apabila kentut tidak batal siamnya. Maka apabila pembatal Islam membatalkan semua amal baiknya Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah Taala untuk memerangi orang yang sudah sholat, orang yang sudah banyak membantu orang haji, ya mengasih minuman orang yang haji, mengasih roti orang haji, tapi diperangi karena perbuatan syirik. Dan sihir adalah perbuatan dosa yang cukup besar. Di antaranya termasuk ya ada tujuh yang merusak. Sabun minal mubiqat. Termasuk nomor duanya asikru. Nah, asyirku bila semua asyikru. Karena sihir ada kesamanya dengan sirik. Tidaklah orang berbuat sihir, melainkan dia berbuat sirik. Sedangkan Allah mengatakan, Inna Allah la yaghfiru ayyusraka Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni jika dia disebutkan. Orang berbuat sihir mesti berbuat Yang nomor dia Allah Subhanahu wa taala berfirman la in asrafta la yakhbatana amaluka. Jika kamu wahai Nabi berbuat syirik, maka akan lebur semua amalmu yang baik. Jadi tidak ada keringanan kalau Nabi berbuat syirik kemudian dimaafkan. Tidak. Lain asrofa seandainya. Dan kalimat seandainya bisa terjadi dan tidak terjadi. Dan mustahil para anbiya dia berbuat syirik. Namun ayat ini memberikan penjelasan bayan syirik. Lain asrofa layak baton amaluka. Jika kamu berbuat syirik maka akan batal semua amalmu yang baik. Ya. Walau asraku lah habita anhum ya malun. Seandainya mereka berbuat syirik maka lebur semua amal mereka yang baik. Dengan keterangan itu berarti orang berbuat sihir walaupun penampilannya seorang ustaz atau seorang kiai karena penampilan ya. Berapa banyak pencuri itu, masih kopiah dia datang di masjid kemudian dia mencuri ya. ya. Jadi penampilan tidak membawa yaitu kenyataan bahwa orang itu baik. Karena orang bisa menipu dengan bahagianya. Dia menipu dengan yaitu istilah nama ustadznya atau kiainya. Bukankah orang yang berbuat syirik dia kufur? Bukankah orang Yahudi orang orang punya ilmu tapi dilaknat oleh Allah Taala karena mereka menyelisi ilmunya, tidak mengamalkan ilmu. Wallahualam. a'lam. orang tersebut apabila mati tidak boleh disolati kalau sudah jelas memang mereka itu tukang sihir dan tidak diketahui tobat yaitu sebelum wabah. Barangkali pertanyaan terakhir dari SMS yang masuk ini yang terkait dengan tema yang dibahas pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, dulu di masa muda, Ana pernah melakukan kesalahan yang berhubungan dengan ilmu-ilmu gaib. Sehingga sampai hari ini terkadang masih berpengaruh pada diri saya. Apa yang harus saya lakukan Ustadz selain merukyah diri sendiri? Jaga kumrofer. Baik, tadi setiap orang berbuat dosa, jika dia memang bertobat, dengan taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat yang ikhlas untuk meninggalkan perkara ini Merasa menyesal atas perbuatan itu dan berhenti dari perbuatan itu dan berupaya untuk tidak mengulanginya dan menyusul dengan amal yang soleh maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Nah, karena Allah taala inna, inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a Allah Ta'ala mengampuni semua dosa selagi orang itu mau bertobat. Ya, selagi dia mau ber, bertobat. Jadi kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Yaitu dengan amal-amal yang dilakukan pada zaman dahulu. Nah, ketika kita terbayang dengan amal pada zaman dahulu, kita istighfar, kita tobat. Makanya baca, yaitu subhanallah wa bihamdi seratus kali. Pada hari terus, hari ini astagfirullah seratus kali pagi dan juga sore hari. Maka itu sudah mencukupi kita. Dan apabila terbayang kita istighfar lagi. pada satu saat setan itu akan mengingatkan kita perbuatan jahat kita yang lalu sehingga membuat kita putus putus asa ya. Jadi kita tidak boleh putus asa karena Allah taala rahmatnya besar sekali. Apa kata beliau? Nah, yang mana Allah taala berfirman di dalam hadis kutsi seandainya anak Adam ini memiliki dosa setinggi langit, kemudian dia mau meninggal dunia, dia tidak menyekutukan aku, maka aku akan ampuni.